muslim Pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimakumullah Alhamdulillah sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Curahan Hujannya kepada kita khususnya yang ada di sekitar Pukung Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang Menjadikan rahmat bagi para makhluknya Dan bukanlah hujan yang akan menjadi adab bagi makhluknya Alhamdulillah pula insyaallah kita pada kesempatan sore hari ini akan uh, membahas tiga surat terakhir namun kita akan dahului dengan mengulang sedikit beberapa ayat sebelumnya untuk lebih mengingatkan kita tentang agungnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wabil khusus yang ada di dalam surat At-Takwir, yang di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kita dengan keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil pelajaran dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam mengingatkan kita agar kita kemudian segera menengok kehidupan hakiki kehidupan yang sebenarnya yaitu aisyul akhirah kehidupan akhirah yang dengannya insyaallah taala ini akan menambahkan keimanan pada diri kita semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan beberapa makhluknya yang mulia dan beberapa tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala maka kemudian Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun dan bahwa sahabat kalian ini tidaklah orang yang gila ya bukanlah orang yang gila orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yaitu khususnya adalah orang-orang yang membenci akan dakwah beliau yang membenci dengan peringatan-peringatan beliau yang tidak menyetujui akan pengakuan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang tidak mengakui beliau tentang keutamaan fadilah yang telah Allah berikan kepada beliau seperti tatkala beliau di dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha maka mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang majnun seorang yang gila tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an maka mereka pun mengatakan bahwa Muhammad adalah tukang syair. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizat yang ada pada diri beliau seperti bahwa di antara jari jemari beliau pada saat-saat tertentu, pada saat-saat yang sangat membutuhkan, sangat genting maka bisa mengalirkan air. Dan pula pada saat-saat tertentu tatkala kaum muslimin dalam keadaan sangat mendesak butuh makanan dan ketika itu pun masih ada sisa makanan maka biasa Rasulullah kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan makanan mereka dikumpulkan dan kemudian Rasulullah pun memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dan biiznillah taala atas mukjizat Allah Azza wa Jalla makanan itu kemudian menjadi mencukupi untuk kaum muslimin dan mereka pun akan bisa makan hingga memenuhi kebutuhan makan mereka. Sehingga orang-orang yang tidak suka pun akan mengatakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Inilah gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang mendakwai oleh orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah namun mereka mengingkari akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walaqad ra'ahu dan sungguh Rasulullah telah melihat Jibril alaihissalam sebagai perantara sampainya wahyu Allah Subhanahu wa taala ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam bil ufuqil mubin yaitu di ufuk yang sangat tinggi ya, di ufuk yang sangat tinggi bahkan di skala ufuknya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk asli malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dua kali. Satu kali pada saat beliau di gua Hira sehingga beliau kedinginan dan ketakutan dan kemudian pulang menemui istri yang sangat beliau cintai yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha dan kemudian Khadijah pun menenangkan Rasulullah menyelimutinya dan memberikan kata-kata yang memberikan semangat kepada Rasulullah. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua pada saat beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka beliau pun juga melihat bentuk asli malaikat Jibril yang ternyata beliau memiliki 600 sayap. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau maka beliau bukanlah orang yang bakhil Beliau tidaklah menyimpan meskipun sedikit saja dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau maka seluruh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sudah beliau sampaikan. Bisa dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an, bisa dalam bentuk ucapan-ucapan beliau yang tidak masuk ke dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu yang masuk ke dalam hadis beliau. Ya baik berupa hadis kutsi eh, ataupun hadis yang tidak kutsi yaitu hadis beliau. Dan baik yang berupa perbuatan-perbuatan beliau maka itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah telah berfirman di dalam surat An-Najm wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha maka sekali lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terindikasi sebagai orang yang bakhil dan pula bahwa beliau tidaklah menambah ya menambah-nambah akan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim dan bahwa apa yang beliau sampaikan kepada umatnya itu sama sekali bukanlah ucapan dukun dan pula bukanlah ucapan tukang sihir sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ya sebagaimana yang terdapat di dalam uh, surat Al-Haqqah yaitu di akhir-akhir surat Al-Haqqah. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah tukang syair. Ya, bukan tukang syair. Jadi orang-orang yang ahli syair pada saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an maka mereka pun mengakui bahasanya ini bukanlah produk dari tukang syair karena memang sungguh bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah itu tidaklah sama dengan kaedah-kaedah syair yang dimiliki oleh para tukang syair ketika itu dan wama biqauli kahin pula bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ucapannya para dukun. Ya, karena apa yang diucapkan oleh para dukun ini merupakan ucapan-ucapan <clears throat> yang diwahyukan oleh para syaitan kepada mereka. Sehingga terkadang ucapan-ucapan dukun ini ada benarnya terkadang. Namun kata Rasulullah SAW satu kebenaran nanti akan ditutup dengan seribu ataupun seratus kedustaan. Ya. Oleh karena itu terkadang ramalan dukun itu benar satu kali benar dan kemudian e, yang sekian kalinya adalah dusta. Namun meskipun beliau mengatakan terkadang benar kita sebagai seorang yang beriman tetap tidak boleh percaya kepada dukun. Karena dalam beberapa hadis yang derajatnya hasan Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' fasolatuhu lam tuqbal lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal Kemudian menanyakan sesuatu kepada mereka Tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan profesi mereka Sebagai seorang dukun, sebagai eh, tukang ramal Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari ya selama 40 hari dan kemudian kalau fasad bima mayakul setelah bertanya dan kemudian menganggap benar jawaban yang mereka berikan maka faqat aso Abul qasim sungguh mereka telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nah, kalau kemudian para dukun itu menyampaikan kata-katanya yang indah ini dalam rangka ataupun terkadang benar ini dalam rangka untuk menipu manusia, ya, untuk menipu manusia sehingga agar manusia itu kemudian percaya seluruhnya kepada apa yang mereka katakan. Fa'ina tadhabun maka mau kemanakah kalian hendak pergi? Kemanakah kalian hendak pergi? Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyampaikan kepada kita tentang keabsahan risalah yang beliau bawa tentang hakikat apa yang beliau sampaikan kepada kita bahwa itu adalah wahyu yang datang dari Allah. Bahwa apa yang beliau sampaikan itu bukan perkataan syaitan. Bahwa apa yang beliau katakan itu bukanlah tukang eh, bukanlah perkataan tukang syair. Bahwa apa yang beliau katakan itu bukanlah perkataan para dukun. Maka tidak lari kemana kalian. Maka kemudian Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, para kaidah para ahli nahwu menyatakan bahwa manakala ada huruf in dan setelah in ini ada illa maka in itu tidaklah ya tidaklah bermakna <clears throat> sebagaimana in pada umumnya akan tapi in di sini maknanya adalah ma yang berfungsi untuk menafikan maka maknanya in huwa illa dzikrul alamin adalah bahwa hanya saja Al-Qur'an itu merupakan dzikrun. Ya, merupakan dzikrun, merupakan peringatan lil alamin bagi seluruh alam. Ya, bagi seluruh alam. Namun bahwa alam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini tentunya tidaklah sama dengan e, alam sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah misalnya. Ya, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka al-alam yang ada di dalam ayat ini maksudnya adalah al-jin wan nas, ya. Al-jin wan nas alladzi yursalu ilaihim Rasulullah ataupun alladzina yursalu ilaihim Rasulullah Maksud dari alamin yang ada di dalam ayat ini adalah orang-orang dan juga jin yang mana Rasul Allah Subhanahu wa taala itu diutus kepada mereka. Nah, ayat ini sama dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Ketika Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadikan supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sama juga dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ya tabarakal nazal al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Maha Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar Rasulullah ini menjadi nadhira menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam ya menjadi peringatan bagi seluruh alam. Ya, adapun makna sebagaimana yang terdapat di dalam uh, surat Al-Fatihah, al-alam itu maknanya adalah ma siwallah, yaitu ma Sesuatu, sesuatu yang selain Allah itu namanya adalah alam. Ya, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Ya. Akan tapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dan jin secara umum, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, mengkhususkan bahwa Al-Qur'an ini hanya akan bisa menjadi pemberi peringatan ya awalnya adalah umum untuk seluruh umat manusia dan untuk seluruh kalangan para jin akan tapi mereka-mereka yang bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi diri mereka hanyalah orang-orang yang menginginkan untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Itu liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang-orang yang ingin ya yang ingin untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang tidak menginginkan berjalan di atas jalan yang lurus, ya maka tidak akan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pemberi peringatan bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu yaitu pada Al-Qur'anul Karim sungguh terdapat dzikra sungguh terdapat peringatan yaitu bagi orang-orang yang memiliki hati Maksudnya adalah orang-orang yang hatinya hidup Orang-orang yang hatinya tidak sebagaimana hatinya Orang yang mati Hatinya adalah hati yang haya Bukan hati yang kahubin muzahyan Bukan sebagaimana hatinya eh, Bukan sebagaimana hati yang diperumpamakan oleh Rasulullah Seperti gelas yang tertelungkup yang tidak bisa menerima peringatan. Itulah hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Itu bagi mereka yang memiliki hati, bagi mereka yang hatinya hidup dan bagi mereka yang mau memasang telinganya dalam rangka untuk mendapatkan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam ayat ini ada kata-kata liman syaa'a minkum ay Itu ada kata-kata syaa' ada kata-kata masyiah. Maka ayat ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa kita semuanya memiliki masyiah. Setiap orang yang akalnya waras. Dan setiap orang yang dalam keadaan tidak mukroh, dalam keadaan tidak dipaksa, maka mereka semuanya memiliki masyiah. Memiliki ikhtiar, upaya, memiliki irodah, ya, memiliki keinginan dan itu semuanya sama-sama kita bisa merasakannya. Satu contoh ketika misalnya Antuna, para akhwat wal umahat yang sore hari ini berangkat ke Masjid Pogung Raya. Maka ini semua kan atas keinginan Antuna. Oke, tadi saya diajak diajak pun ketika antunna tidaklah menginginkan maka antunna tidak akan sampai ke sini kecuali kalau dipaksa diikat kemudian digendong dan ditaruh di sini semua antuna merasakan buktinya yang diajak pun kalau tidak ingin tidak memiliki keinginan juga tidak datang ke sini ya diajak pun kalau tidak memiliki keinginan tidak datang ke sini maka demikian pula ketika Antuna yang bukan asli Jogja datang ke Jogja yang Antuna ingin kuliah entah di UGM, entah di uh, eh, UNY, entah di UIN, entah di UMY dan semacamnya itu semuanya adalah atas keinginan Antuna. Ini semuanya bisa kita rasakan bahwa kita betul-betul memiliki masyiah. Kita betul-betul memiliki keinginan. Maka tidak tepat perkataan sebagian orang dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa kita itu adalah laksana wayang. Laksana wayang. Maka kemanapun tangan kita digerakkan oleh sang dalang, ia akan bergerak seperti itu. Tidak ada upaya sama sekali. Ini adalah satu pernyataan yang tidak benar. Satu pernyataan yang menyesatkan. Namun hal yang kita ingat bahwa apapun yang eh, keinginan apapun yang ada pada diri kita semuanya itu telah didahului ya oleh keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang menjadi keinginan kita ini tidak akan keluar dari keinginan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Apapun yang kita inginkan kalau Allah tidak menghendaki maka lam yasha. Ma lam yasha lam yakun apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi kita harus mengimani kedua-duanya. Kita mengimani bahwa kita memiliki masyiah namun bahwa masyiah kita tidak akan keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain bahwa masyiah kita itu adalah ada di dalam masya Allah sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam suratul Baqarah ayat ke-253 Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid dan seandainya Allah menginginkan niscaya mereka orang-orang yang telah datang kepada mereka penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan saling berperang, tidaklah akan saling berbunuh-bunuhan. Akan tapi mereka berselisih, maka sebagian di antara mereka ada yang beriman dan sebagian di antara mereka ada yang kufur. Maka kemudian terjadilah peperangan. Maka yang menginginkan adanya keimanan dan yang menginginkan adanya kekufuran ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah menginginkan uh, menginginkan secara kauniyah ya, iradah secara kauniyah. Di sini menginginkan bukanlah maksudnya mencintai bukan. Allah menghendaki tapi kehendaknya kehendak yang berupa kauniyah. Apa yang ada di sekitar kita. Allah menghendaki di sana ada orang-orang yang kafir. Pun juga Allah menghendaki di sana ada orang-orang yang beriman. Supaya yang kafir kelihatan kafirnya, yang beriman pun kelihatan keimanannya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kekafiran, adanya syaitan, adanya orang jahat, ini adalah kembali kepada adlullahi wa hikmatih kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada hikmah ilmu Allah Azza wa Jalla Tidaklah sama sekali kembali kepada kezaliman dan kebodohan Allah Bukan Maka ini adalah satu hal yang wajib untuk kita imani sehingga dengan adanya seperti itu ya kata para ahli nahwu sesuatu itu ketika ada lawannya maka akan semakin tampaklah lawan yang satunya. Ketika ada kekufuran maka semakin tampaklah di sana adanya orang-orang yang beriman. Maka dengan ini akan semakin tampak keadilan Allah tatkala Allah memasukkan para hambanya ke surga karena apa? Karena keimanannya. Ada alasan. Dan tatkala Allah memasukkan sebagian dari hambanya ke neraka itu pun karena keadilan Allah. Tampak memang mereka berbuat kekufuran. Walau syaa Allahu maqtatalu Maka Allah mengulangi seandainya Allah menghendaki Maka sekali lagi mereka tidak akan saring berperang, tidak akan saling bermusuhan. Namun Allah menghendaki ternyata, ya Allah menghendaki hal itu. Ya ini bukti bahwa kehendak kita, Irodah kita itu berada di dalam kehendak dan irodah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kemudian sebagian kita, sebagian manusia akan mengatakan, idan lana hujjatun fil ma'siyati li'annana ma syi'naha illa ba'da an Allah kalau begitu berarti ini ada alasan bagi saya ada alasan bagi kita untuk berbuat kemaksiatan kenapa karena kami tidaklah berhendak kecuali setelah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sekali lagi ucapan yang tidak benar. Kita tidak boleh beralasan dengan kehendak Allah untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan mengatakan itu adalah kehendak Allah setelah segala sesuatu itu terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menginginkan dari kita kebaikan ataukah Allah menginginkan dari kita keburukan? Maka orang-orang yang beralasan seperti ini kita lihat kita bisa lihat akibatnya sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat ke-148. Ya Al-An'am 148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى daku بأسنا mereka orang-orang yang musyrik mengatakan seandainya Allah menghendaki tentunya kami tidak akan berbuat kesirikan orang-orang tua kami nenek moyang kami pun tidak akan berbuat kesirikan jadi mereka para musyrikun orang-orang yang musyrik dalam rangka untuk melegalkan kesirikan mereka, maka mereka beralasan dengan masyiatullah. Beralasan dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka kalau Allah mengendaki, ya. Maka ini berarti Allah tidak mengendaki. Allah tidak mengendaki kami untuk berbuat kebaikan sehingga kami berbuat Kesirikan kata mereka ya. Maka kemudian Allah menyatakan Mereka pun tidak akan mengharamkan sesuatu pun Apa yang telah Allah halalkan Dan itulah kata Allah Orang-orang yang telah berdusta sebelum mereka Maka mereka pun kemudian merasakan ya, Siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai sarana untuk takribul faham untuk mendekatkan pemahaman kita dalam masalah masyiah ini satu contoh tatkala kita berada di satu tempat dan kita harus meninggalkan tempat tersebut dan kemudian di sana ada dua opsi opsi yang pertama bahwa di sebelah selatan misalnya ada satu kampung, ada satu negeri di mana negerinya ini adalah negeri yang stabil baik dalam masalah keamanan ataupun dalam masalah perekonomiannya. Negeri yang mana dalam bahasa Jawa itu negeri yang gemah ripah loh jinawi yang rezekinya sangat banyak muncul dari bawah muncul dari atas Kemudian di sisi utara ada satu negeri, negeri yang memprihatinkan, negeri yang menakutkan karena di sana keamanan tidaklah kondusif. Demikian pula perekonomian pun juga tidaklah stabil. Maka tatkala ada ditunjukkan kepada kita negeri yang semacam itu, kira-kira kita memilih yang mana? Dan saya yakin kita semuanya akan lebih memilih kepada negeri yang stabil baik keamanan ataupun perekonomiannya. Negeri yang tidak menakutkan, negeri yang tidak ada berandal di sana, tidak ada berbagai macam perkara-perkara yang menyimpang dari agama sehingga kita akan lebih memungkinkan di sana menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Dan kita tidak akan memilih kepada negeri yang menakutkan yang akan bisa menyeret kita kepada kecelakaan. Tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu contoh. Maka demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala dia memiliki amah telah menyiapkan untuk para hambanya ada surga, ada neraka. Dalam rangka untuk memperkenalkan adanya surga dan neraka ini, maka Allah mengutus para rasulnya dan kemudian Rasul ini menyampaikan apa yang menjadi keinginan Allah. Dalam hal ini adalah keinginan yang dicintai, yaitu Allah membuat syariat. Ya Allah membuat syariat. Maka barang siapa yang menjalankan syariat-syariat yang Allah berikan, dirinya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyimpang dari syariat yang Allah berikan maka dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah sudah memberikan opsi kepada kita. Oleh karena itu sungguh tidak tepat orang yang melakukan kemaksiatan, kedoliman, kedurhakaan dan beralasan oh ini Allah sudah mengendaki saya untuk berbuat seperti ini. Andaikan Allah tidak mengendaki tentunya saya tidak melakukan kemaksiatan seperti ini. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Ya, alasan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita sungguh tidak tahu takdir Allah kecuali ya, sesuatu yang telah terjadi. Maka kita tidak boleh kemudian untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi dan kita beralasan dengan takdir Allah, beralasan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di satu sisi, ya di satu sisi kita harus mengakui kita memang memiliki masyiah, memiliki erodah Namun bahwa sehebat apapun keinginan kita, cita-cita kita, namun bahwa keinginan dan cita-cita kita itu tidak akan pernah keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa masya Allah ini sekali lagi tidaklah didasarkan pada kezaliman dan kejahilan. Tidaklah ditetapkan di atas dasar kejahilan dan kezaliman. Maka kalau Allah mentakdirkan seseorang ini adalah menjadi menjadi eh, calon penghuni surga ini adalah atas rahmat Allah Azza wa Jalla atas ilmu yang Allah miliki tentang si fulan tersebut. Demikian juga ketika Allah mentakdirkan seorang itu akan dimasukkan ke neraka ini pun adalah atas hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukti bahwa memang eh, keinginan kita, kemauan kita, upaya kita itu ada di bawah keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab zaman dahulu ketika ditanya Bima arafta rabbaka Dengan apa cara anda untuk mengetahui Rabbmu Artinya apa yang bisa anda jadikan sebagai alasan bahwa ada Rabb Ada sesuatu yang telah mencipta dirimu Yang mengatur kehidupanmu Yang memberikan rezeki kepada dirimu Maka mereka akan mengatakan binakdil azaim wa himam yaitu dengan batalnya niat artinya kita sudah meniatkan sesuatu meniatkan untuk melakukan sesuatu persiapan sudah full kita lakukan eh kemudian ternyata kita batalkan ya entah ada sebab entah tidak ada sebab yang kita sadari ya kita cuman ya mengingin kita ingin membatalkan saja. Nah, semata-mata keinginan untuk membatalkan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan juga terpalingkannya keinginan. Kita semula sudah ingin ke Pukung Raya, cuman ada teman yang ajak "Yuk ke Mirota belanja." Akhirnya ke sana atau semata-mata terpalingnya keinginan kita tanpa adanya sebab yang jelas, tanpa adanya sebab yang khisi Dan itu adalah juga karena yang memang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang hamba karena kita tidaklah tahu apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita di masa yang akan datang, maka yang jelas kita tidak boleh kemudian beralasan untuk meninggalkan syariat Allah, untuk melanggar larangan-larangan Allah dengan beralasan bahwa ini adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Itu bagi siapa yang memiliki kehendak ya. Bagi siapa yang memiliki kehendak Maka jelas memang kita memiliki kehendak Namun kehendak kita adalah Berada ataupun telah Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ayyastaqim ya, Untuk berjalan di atas jalan yang lurus Maka al-istiqamah adalah al-i'tidal ya, Istiqamah adalah al-i'tidal Itu berjalan di atas jalan yang tengah. Maka kaum muslimin ini berjalan di atas jalan yang tengah. Jalan yang lurus, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah mengatakan wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subula dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang ada di samping kanan ataupun yang ada di samping kiri. Maka yang mengiringi serat yang lurus ini ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri, termasuk dalam hal menyikapi masalah masyiah. Ya, dalam hal menyikapi masalah masyiatullah, kehendak Allah. Sebagian ada yang ekstrim kanan dan ada sebagian yang ekstrim kiri. Ada yang mengatakan bahwasanya kita seperti wayang. Kita seperti wayang. Kita tidak punya masiah sama sekali. Kita tidak punya keinginan sama sekali. Namun juga ada yang mengatakan kita mutlak ya berkuasa atas masiah kita. Artinya apapun yang kita inginkan pasti terjadi asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dirinya tetapkan. Maka ini semuanya tidak benar. Ya semuanya tidak benar akan tapi kita dalam masalah Masih ini pun juga harus berada di tengah-tengah. Oleh karena itu bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang istiqamah, syariat yang lurus <clears throat> yang berada di tengah-tengah dalam semua zaman dan dalam semua keadaan. Ya, di semua zaman dan di semua keadaan. Maka syariat-syariat yang ter telah terdahulu ya istiqomahnya sesuai dengan keadaan umat terdahulu dan istiqomahnya eh, syariat Rasulullah sampai akhir zaman nanti sesuai dengan keadaan umat ini. Maka tidak juga ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa syariat Islam ini tidak lagi sesuai dengan zaman kita sekarang, tidak. Maka syariat yang Allah turunkan untuk umat akhir zaman itulah pas tepat dengan keadaan umat akhir zaman ini. Maka lawan dari istiqomah adalah in, al-inkhiraf, yaitu berpaling, entah berpalingnya ke kanan ataupun berpalingnya ke sebelah kiri. Maka yang berpaling ke kanan salah, hulu berpaling ke sebelah kiri salah. Ya, maka apa namanya? meremehkan Hulu salah Meremehkan juga salah Syiddah keras juga eh, Selamanya keras juga salah Selamanya lin juga salah Maka Islam tengah-tengah Kapan harus sidah Kapan harus lin Maka harus Sesuai dengan proporsinya Tepat guna Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertengahan. Ya, agama Islam adalah agama yang pertengahan. Rasulullah SAW satu ketika bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Ya celakalah orang yang melampaui batas, ya celakalah orang yang melampaui batas. Sampai diulang tiga kali. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa agama ini adalah mudah. Ya agama ini adalah mudah. Tidaklah ada seorang yang memberat-beratkan dirinya. Tidaklah ada seorang yang hulu di dalam beragama kecuali dia akan binasa sendiri. Ya. Namun juga kita tidak boleh menyepelekan Tidak boleh meremehkan ya, tidak boleh bersambaliwa dalam bahasa Jawanya. Dan ini disalahkan, tidak dibenarkan. Satu ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu di antara indikasi orang-orang munafik orang-orang munafik itu tatkala mereka melakukan sholat melakukannya dalam keadaan bermalas-malasan yuraunan nas mereka melakukannya semata-mata karena ingin riak supaya dipandang dilihat oleh manusia wala yadhkurunallaha illa qalila dan mereka tidaklah kemudian mengingat Allah kecuali sangat-sangat sedikit maka bermalas-malasan tidak boleh. Kita harus semangat. Namun terlalu semangat juga jangan. Ya. Semangat yang melampaui batas jangan. Karena itu pun juga akan mendatangkan kebinasaan bagi diri kita. Maka sekali lagi bahwa kita hendaknya berada di pertengahan. Sehingga para ulama tatkala mereka menetapkan kaidah yang harus dipenuhi oleh seorang qadi, seorang hakim, maka mereka mengatakan yang bagi ayyakuna layyinan min ghairi dha'fin qawiyan min ghairi anfin. Seorang qadi, seorang hakim itu harus memiliki sifat lemah lembut tapi tidak lemah. Tidak lemah dalam artian e, memiliki sifat kasih sayang tapi tidak lemah, gampang untuk dilecehkan gampang untuk dikalahkan, bukan. Dia memiliki sifat kasih sayang, rahmat, namun tidak lemah. Demikian juga mereka harus memiliki sifat yang tegas, kuat, namun tidak kasar, namun tidak sembarangan. Ya, inilah e, kriteria seorang hakim. Dan itulah pula yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling proporsional di dalam mengeterapkan, menerapkan, merealisasikan pertengahan di dalam beragama. Ya, melakukan menerapkan pertengahan di dalam beragama. Kapan dia harus tegas, maka tegas. Kapan dia harus Eh, lemah dia atau kapan dia harus mengalah, kapan dia harus menonjolkan sisi kasih sayangnya maka dia pun akan melakukannya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Maka tiadalah kalian berkehendak kecuali ya, telah dikehendaki ataupun masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin ya Rabbul alamin Rabb semesta alam itu ya, demikianlah kurang lebih apa yang kita bacakan pada kesempatan sore hari ini ya khususnya adalah kita berbicara di beberapa ayat terakhir ini terkait dengan masalah masyiatullah dan juga masyiatuna masyiah kita dan juga masyiah Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal dalam masalah masyiatullah kita harus mengimani secara mutlak Allah memiliki masyiah dan bahwa masyiah Allah itu meliputi masyiatuna eh, meliputi masyiah kita semuanya dan yang kedua kita harus yakin dan kita pun semuanya menyadari merasakan kita pun juga memiliki masyiah. Maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk melanggar syariat Allah dan tidak melakukan perintah Allah beralasan ini adalah karena telah Allah Subhanahu wa taala kendaki sementara. Ya, itu adalah suatu perkara yang belum kita ketahui karena belum kita lakukan. Ya demikian banyak salah dan kurangnya mohon maaf Dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-haqqu mir rabbikum takunanna minal mumtarin Ya, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada Alhamdulillah Wah ternyata ada Yang pertama <clears throat> Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana cara berdakwah yang paling tepat Ketika berada di lingkungan orang-orang ateis Sedangkan bila melalui organisasi Islam Kampus masih banyak ikhtilat Yang bisa dilakukan Ya mungkin dengan kalau mau masuk ke organisasi kemudian di sana campur baur laki perempuan, diskusi bareng-bareng ini akan ya, mendatangkan madorat dan karena itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Maka bisa mungkin melalui tulisan ya kita nulis kemudian ditempel ya di mading kampus misalnya tulisan-tulisan yang sederhana namun e, mengena itu ya, bisa dilakukan dan juga bisa mendoakan mereka Mendoakan mereka Apalagi tatkala kita lihat Di antara mereka ada yang cenderung kepada kebenaran Maka doakanlah Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW Dilakukan oleh para sahabat beliau Sering mendoakan orang-orang kafir ya Orang-orang ateis Orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan Bikinlah tulisan-tulisan Yang mengharuskan mereka berpikir Dan akhirnya mengakui memang adanya Sang pencipta Ya wallahu taala alam. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana caranya diri ini terbebas dari maksiat Ketika diri sudah bertobat dan berusaha keras menjauhinya Namun diri ini kembali melakukan maksiat tersebut Apabila maksiat yang dilakukan adalah maksiat yang sama, maka bisa sebagaimana yang dinasihatkan kepada salah seorang alim yang ditanya oleh qatilul mi'ah, yang ditanya oleh pembunuh seratus nyawa, yaitu dengan cara meninggalkan lingkungan maksiat tersebut, yaitu meninggalkan lingkungan maksiat tersebut. Ini yang bisa dilakukan. Wallahu taala alam. Apakah hadis tersebut sahih? Oh mana ini? Mengenai hadis siapa yang membaca Al-Quran Mempelajarinya dan mengamalkannya Maka dipakaikan mahkota Dari cahaya pada hari kiamat Dan seterusnya kedua orang tuanya Dipakaikan dua jubah kemuliaan Wallahu yang saya tahu hadisnya adalah hadis yang sahih Dan apakah membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran yang dimaksud adalah harus menghafal 30 juz? Jawabnya tidak. Bahkan seingat saya yang berkaitan dengan eh, hadis ini, Rasulullah menyebutkan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran kalau tidak salah. Ya. Jadi eh, dengan mempelajari kedua surat yang sangat panjang itu, yang tentunya di dalamnya sudah memenuhi ataupun mencakup berbagai macam hal yang prinsip dalam masalah agama maka insya Allah taala ini sudah merupakan jaminan bagi siapapun yang mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Tidak ada keharusan untuk menghafalkannya. Karena sungguhnya ya bahwa pokok diturunkannya Al-Qur'an adalah hudan. Ya, hudan baik bagi manusia ataupun bagi khususnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah katakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Zalikal kitabu la raiba fih kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya dan hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar najis eh, itu tidak membatalkan wudhu. Iya, najis tidak membatalkan wudhu. Satu contoh, Anda memegang, mohon maaf, tinja manusia, memegang pipis manusia, najis. Namun tidak membatalkan wudhu. Nah, bagaimana untuk membersihkannya tergantung. Kalau kita sekedar menyentuh, e, misalnya menyentuh tinja, menyentuh pipis, maka cukup kita cuci Sekali manakala sudah kita lihat bersih sudah mencukupi. Namun najisnya air liur anjing wajib dicuci sampai tujuh kali. Saat pertama kalinya dengan menggunakan debu. Maka bahwa najis tidaklah membatalkan wudhu. Berbeda kalau mengeluarkan najis dari dua jalan pipis ataupun misalnya kentut ataupun mengeluarkan tinja maka ini baru membatalkan wudhu. Ya, ini nanti kemudian berikan contoh misal kita memegang darah e, ataupun nanah ataupun bersihkan yang jatuh di kamar mandi, maka ini tidaklah najis, ya tidaklah najis. Yang penting kita cuci tangan kita dan tidak e, sudah terbebas dari najis, maka tidak terhalang bagi kita untuk melakukan untuk melakukan ibadah-ibadah yang diharuskan berwudu. Wudunya sendiri tidaklah batal ya, tidaklah batal dengan memegang sesuatu yang najis tersebut. Ustaz bagaimana sejarah Bani Israel kemudian menjadi pemberontak Palestina saat ini? Apakah awal mulanya atas sebab agama, sosial politik atau lainnya? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam, saya tidak tahu. Apakah tingkat kemuliaan nabi-nabi berbeda di mata Allah? Bagaimana tingkatannya? Betul bahwa kemuliaan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Satu contoh Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, "Wa ana sayyidu waladi ibni Adam." Aku ini adalah sayyidnya, penghulunya seluruh para nabi. Ya, peng, pe, penghulunya seluruh para nabi. Dan itu kata beliau tidaklah merupakan kesombongan. Dan itu semata-mata adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang fadilah seseorang yang menjawab adan, seseorang yang menjawab adan, dan kemudian dirinya berdoa dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalam doa tersebut memintakan wasilah untuk Rasulullah, memintakan satu makom di yang mulia tadi, eh, di yang mulia nanti yang Rasul mengatakan dan saya berharap sayalah yang akan menduduki makom tersebut maka akan halal bagi dirinya syafaat Rasulullah SAW untuk dirinya maka inilah bahasanya makom satu nabi dengan nabi yang lain tidaklah sama apakah nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW pernah bertaubat karena melakukan kesalahan iya pernah Nabi Adam alaihissalam bertaubat tatkala Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada dirinya agar tidak mendekati pohon khulut, Namun karena tipu daya syaitan, iblis yang menggoda, merayu dan sampai mengatakan hanya saja aku ini menjadi penasihat bagi Anda supaya Anda tidak begini, Anda tidak begitu. Maka akhirnya Adam pun eh, terpukau dengan nasihatnya iblis dan kemudian mendekati pohon khulut ya Adam dan Hawa maka kemudian mereka Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke muka bumi dan Allah mengatakan sebagian kamu akan bermusuhan dengan sebagian yang lainnya. Jadi kalau kita hendak melihat mulainya muncul permusuhan ini mulai sejak zaman awal manusia. Itu anak Adam sendiri ada yang bermusuhan. Ya, ada yang bermusuhan yang e, dalam sejarah Israiliyat dikatakan ada Qabil dan Habil, tapi ini Israiliyat. Ya, kita tidak bisa membenarkan sepenuhnya dan juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Maka kemudian fataba Ali setelah itu kemudian Adam pun bertobat kepada Allah dan Allah fataba Ali menerima taubatnya Adam. Demikian juga tatkala Nabi Ibrahim ya apa namanya tatkala ditanya oleh salah oleh para pembesar Quraisy, nah, para pembesar musyrikin tatkala beliau mem, apa, menghancurkan berhala-berhala maka beliau mengatakan tanya saja itu sama yang berkalungkan kapak dia kan lebih tahu ya. maka dia pun kemudian bertobat kepada Allah ya dia telah menyang, e, telah merasakan menyangka dirinya telah berdusta kepada Allah Nabi Musa alaihissalam tatkala dirinya diminta pertolongan oleh Bani Israel ya untuk membela mereka karena sedang berseteru dengan orang lain. Maka akhirnya Nabi Musa pun membantu dan kemudian memukul dan dengan sekali pukul maka KU. Yang dipukulnya KU dan bahkan bukan hanya sekedar semaput tapi bahkan kemudian mati, tidak bangun lagi selama-lamanya. Maka kemudian beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa e, mereka para nabi pernah berbuat salah dan kemudian bertaubat kepada Allah. Rasulullah pun juga demikian ya. Sebagaimana yang kemarin telah kita baca dalam surat Abasa Beliau pernah berbuat salah dan kemudian bertaubat kepada Allah Bagaimana cara menasihati yang baik dan tepat untuk adik yang baru beranjak remaja atau masa pubertas ya, Pelajar SMP ya, Yang pertama berikanlah contoh Ya pertama berikanlah contoh Yang kedua Berikanlah gambaran kepada mereka Ya, berikanlah gambaran kepada mereka gambaran-gambaran yang baik dan juga gambaran-gambaran yang buruk terkait dengan masalah akibat-akibat orang yang menjalankan syariat sebagai seorang wanita dan ataupun lelaki dan akibat-akibat yang ya, akibat yang baik dan akibat yang buruk tatkala melanggar syariat. Dan sekarang tentunya bagi kita akan sangat mudah ya, akan sangat mudah untuk e, menjelaskan kepada mereka dampak-dampak dari orang yang berbuat menyimpang dari syariat dan dampak yang baik dari orang-orang yang menjalankan syariat. Itu sekarang sangat mudah untuk kita ambil contoh terpampang di hadapan kita. Ya, orang yang salah pergaulan, orang yang tidak memenuhi syariat tuh lihat tuh. Ya, misalnya apalagi di Jogja yang beberapa waktu yang lalu belum lama ada 26 remaja dan juga mahasiswa yang meninggal karena minum oplosan. Kenapa? Karena salah pergaulan. Ya, maka ini wajib berhati-hati dalam masalah memilih teman dekat. Dalam masalah pakaian juga demikian. Ya, kita berikan nasihat-nasihat kepada mereka. Ustaz saya ingin bertanya mengenai Al-Quran terjemahan yang di mana ada tulisan Arabnya juga. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak sama dengan Al-Quran yang full tulisan Arab. Apakah hal tersebut benar? Yang saya tahu ini eh, apa yang juga yang difatwakan oleh beliau Ustaz Aris Munandar yang beliau menukil beberapa perkataan dari para ulama bahwa berbeda ya berbeda sekali antara Al-Qur'an terjemahan dengan Al-Qur'an yang murni. Kenapa? Karena di sana ya dalam Al-Qur'an terjemahan itu adalah perkataan manusia. Ya, perkataan manusia yang mana perkataan manusia itu bisa benar dan bisa salah. Di mana yang namanya terjemahan apalagi di sana sudah ada mukodimahnya macam-macam lah. E, ada beberapa kaidah-kaidah, ada faidah-faidah juga yang disampaikan oleh para penerjemah. Ini akan menjadikan banyak e, akan menjadikan lebih banyaknya terjemahan tersebut ketimbang bahasa Arabnya. Sehingga kita katakan bahwa dalam Al-Quran terjemahan itu yang lebih dominan adalah perkataan manusia ketimbang kalamu Allah ya ketimbang kalamu Allah, wallahu taala alam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bagaimanakah status sholat gerhana kita kemarin Sah ataukah tidak Karena walaupun kita melihat gerhana Tetapi sebelumnya telah mendengar berita eh, Perhitungan astronomi tentang akan adanya gerhana Ya dalam hal ini para ulama satu di antaranya adalah Syekh Saleh bin Utsaimin dan juga Syekh bin Bas mereka memfatwakan untuk sholat gerhana harus melihat gerhananya dahulu. Jadi seandainya kayak kemarin semisal di wilayah kita ataupun di daerah yang lain itu ada hujan lebat sehingga itu mempengaruhi penglihatan kita terhadap gerhana, maka tidak perlu sholat. Namun wallahu taala kalau sebagaimana yang e, terjadi di tempat kita apalagi kalau eh, di tempat saya kemarin di Alasri, saya memang melihat sendiri perkembangan apa namanya bulan menutupi matahari. Saya lihat yang prediksi dari para ahli astronom dan meteorologi itu mereka mengatakan untuk wilayah Jogja, Jakarta, Surabaya itu kurang lebih mereka akan tertutup sekitar 70% dan saya pantau itu sampai sekitar yang terlihat juga kira-kira memang sekitar 30-an persen maka kemudian saya memulai sholatnya sehingga kemarin di Al Asri itu mulai sholatnya kurang lebih jam 7 lewat seperempatan ya wallahu taala insyaallah tetap sah manakala kita melihat eh, terlebih dahulu gerhananya dan ini hal yang dipersyaratkan oleh Syekh Saleh bin Saimin dan Ibnu Bas itu kita melihat dahulu gerhananya minimalnya adalah imamnya wallahu taala Ustadz bolehkah e, eh, mensterilisasi kucing dengan alasan agar tidak banyak kucing yang terlantar? Jazakallahu khairan. Ini maksud mensterilisasi ini gimana maksudnya? Tidak kita tidak memperkenankan ya. Oh, me, memandulkan begitu ya. Supaya tidak punya anak. Walau alam saya tidak tahu jawabannya. Apa indikator atau syarat alkohol itu dihukumi haram dan sebagai sebagai homer Mohon penjelasan. Ya kita tahu bahwa banyak di antara makanan yang kita makan itu mengandung alkohol dan banyak sekali beras mengandung alkohol, ketela mengandung alkohol, Eh, gandum pun mengandung alkohol, pisang itu pisang Ambon dan yang lainnya itu juga mengandung alkohol, buah-buahan, mangga dan yang lain itu juga mengandung alkohol. Nah, maka kapan alkohol itu akan menjadi satu yang diharamkan tatkala makanan-makanan yang mengandung alkohol tadi difermentasikan, diolah dalam jangka waktu tertentu kemudian eh, benda-benda ataupun makanan-makanan tersebut secara resmi secara uruf itu menjadi sesuatu yang memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan dan memang diniatkan dalam rangka untuk memabukkan. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, maka seorang minum sedikit dan banyaknya sama haramnya. Dan ini ada satu kebiasaan eh, yang saya pernah dengar kabar dari teman yang eh, melakukan KKN di daerah eh, mana daerah Solo ke sana yang merupakan produsen tebu yang banyak di sana, maka ada di satu kampung itu memiliki kebiasaan membuat minum-minuman dari tebu tersebut. Ya, maka mereka mempermentasikan air tebunya dan disimpan dan diolah sedemikian rupa, disimpan sekian waktu maka kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan. Nah, seperti itulah wallahu taala alkohol yang dianggap sebagai sesuatu makanan ataupun minuman yang diharamkan. Wallahu taala alam. Ustaz, bolehkah menempel origami berbentuk hewan seperti burung, kupu-kupu atau yang lain di dalam rumah? Terima kasih. Kalau yang ditempel itu adalah gambar-gambar makhluk hidup, maka saya tidak bisa mengatakan haramnya akan tapi lebih baik tidak usah, ya tidak usah. Karena apa ini akan bisa menjadikan sebab terhalangnya malaikat masuk ke dalam rumah kita. Nah mungkin kita kemudian akan bertanya bagaimana kalau kemudian gambar-gambar tersebut tidak sengaja kita tempel. Ya, niat kita tidak akan menempel akan tapi ada mungkin di bungkus susu, mungkin ada dibungkus e, sabun, sampo dan yang lainnya, maka dalam hal ini para ulama mengatakan at-tabi' lahu hukmul matbu. Jadi pengikut itu mengikuti hukum yang diikuti. Adapun kalau yang diikuti satu yang halal maka insya Allah itu tidaklah mengapa meskipun kita berusaha untuk meminimalisirnya. Wallahu taala alam. Pernah dengar kajian yang menyebutkan bahwa dengan baca doa Allah maghfir li dan seterusnya doa untuk orang tua maka jika orang tua kita sudah meninggal maka setiap kita berdoa siksa mereka akan ditangguhkan sampai azan berikutnya. Mohon pencerahannya. Wallahu taala saya belum pernah mengetahui akan dalil hadis yang menjelaskan seperti ini. Yang jelas memang kita sebagai seorang anak senantiasa diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada orang tua kita yang meninggal dalam keadaan Islam entah orang tua kita sudah eh, kalau yang meninggal dalam keadaan Islam ataupun orang tua kita yang masih hidup kalau mereka orang yang masih dalam keadaan kufur maka kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah kalau mereka sudah dalam keadaan muslim maka kita diperintahkan untuk kemudian memohonkan ampunan ampunan dan ampunan untuk mereka semuanya ya maka ini adab sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya adapun kemudian Eh, klasifikasi sebagaimana yang disampaikan dalam pertanyaan wallahu taala saya tidak mengetahuinya. Ya demikian Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa amala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu kita kembalikan kepada akhun hadi Faliyat fadol masyukurah